Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Uh, yang saya muliakan Buya Yahya. Saya mau bertanya, andaikan ada sepasang kekasih yang dengan keyakinan keyakinannya kemudian dia sampai melakukan zina tapi sampai dia mereka itu tidak sampai menikah. Apa tanggung jawab mereka terhadap suami suami atau istri mereka masing-masing? Kemudian kemudian apa tanggung jawab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Suami istri berzina? Bukan. Sepasang kekasih yang masih berpacaran kemudian ha? berzina dan kemudian mereka berpisah, tidak sampai menikah. Seperti itu apa tanggung jawab mereka terhadap pasangan mereka masing-masing yang di kemudian hari misalnya yang perempuan menikah dengan orang lain karena dia sudah tidak suci lagi apa tanggung jawab dia terhadap suami apakah harus mengakui bahwa dia sudah tidak suci atau bagaimana Bu ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik seorang yang telah berzina. Semoga Allah menjaga kita semua dari zina. Amin. Kemudian setelah itu ia tidak menikah. Dan memang sebaiknya semacam itu. Seseorang yang sudah terjerumus zina dengan seorang wanita. Maka dihimbau agar tidak menikah dengan yang pernah dizinai. Karena apa? Ia akan melihat aib pasangannya. Biarpun berzina dengannya. Dan kalau dia dihimbau untuk menikah dengan selain yang dizinai dan yang menzinai. Setelah menikah dengan orang yang tidak menzinai dan yang tidak dizinai, maka kewajiban apa saat itu? Kewajibannya adalah berperan sebagai orang suci dan tidak boleh bercerita tentang masa lalunya. Haram dan itu adalah manusia busuk, bukan saja busuk tapi hina, bukan saja hina tapi dungu, goblok dan bodoh. Ini banyak wanita bodoh yang pernah kami ceritakan Suatu ketika kejadian di kota kita ini. Menikah dengan seorang laki-laki setelah sebulan, dua bulan, tiga bulan. Amat tersanjung dengan kebaikan sang suami. Tersanjung dengan kebaikan sang suami sehingga ia tidak tahan. Sehingga di bulan yang ketiga tiba-tiba sang istri menangis dan memeluk suami dan berkata, Abang, sungguh aku ini tidak pantas jadi istrinya abang. Tidak adik baik kok. Abang sungguh aku tidak pantas. Kenapa? Engkau baik. Selama ini aku merasa puas denganmu. Aku senang denganmu. Pelayananmu baik. Bagus, engkau baik istriku. Tidak abang, justru itulah abang. Aku merasa tidak sebanding. Abang baik denganku, tapi aku. Kenapa? Abang kalau aku terus terang kira-kira abang marah dengan aku. Masih menerima aku. Ya aku terima dong kamu istriku kok. Ini kejadian di Cirebon. Ya tentu aku terima sebab engkau adalah istriku. Benar abang. Iya. Sungguh abang aku selama ini kepikiran, terus aku merasa khianat dengan abang kalau aku tidak cerita. Kenapa sih, dek? Akhirnya wanita tersebut bercerita, abang, dulu sebelum aku menikah dengan abang, waktu SMA, aku pernah melakukan zina. Seketika itu sang suami memeluknya. Dan ternyata itu pelukan terakhir setelah itu dicerai. Karena dia adalah perempuan hina menurutnya. Dan memang itu kebodohan banyak wanita bodoh yang pernah terjerumus di dalam kehinaan tutuplah aib itu dan biar saja hanya Allah yang tahu tidak perlu tahu tidak bapak bukan tidak ibumu tidak suamimu tidak siapapun dan Nabi pun tidak perlu tahu Nabi ada orang ngadu ya Rasulullah aku telah jatuh zina ah barangkali kamu cuman pegang-pegang ya Rasulullah aku telah berzina barangkali cuma ciuman cuman nggak paham ini maksudnya untuk nutupi Makanya perlu menghadiri majlis yang mulia siapapun yang ada di luar sana yang pernah terjerumus dalam kehinaan zina. Tutup dan berperanlah engkau sebagai wanita mulia atau laki-laki mulia sehingga akan dimuliakan oleh pasanganmu. Kalau dia tahu engkau pernah berzina, ketahuilah pahawai wanita, dia akan menghinakanmu. Bahkan godaan setan semakin kuat sehingga suatu ketika akan berkata, jangan-jangan melakukan lagi istrimu itu. Jangan-jangan melakukan sehingga akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga. Tutup ini kewajiban yang harus dilakukan. Tidak boleh bercerita. Nanti bohong. Bohong kepada siapa? Pasanganku. Bukan urusannya untuk tahu tentang hal ini. Sebab ini dosamu dengan Allah, bukan dosamu dengan manusia. Ini. Ini yang harus, ini ilmu yang jarang dihadirkan itu. Tutup aib. Menutup aib dirinya sendiri untuk mencapai kemuliaan. Cuman tidak semua orang bisa cuman, cuman tidak semua orang ngerti. Permasalahannya tidak semua orang menghadiri majelis mulia. Dan tidak di setiap majelis mulia dibicarakan kayak begini ini. Tutup. Maka jangan mau menikah dengan siapapun yang menzinaimu. Karena apa? Dia tahu kekuranganmu. Mungkin bisa menerimamu tapi bisa saja dia keperucut bercerita kepada yang lainnya. Istriku pernah begini. Allah. Tetapi menikahlah dengan orang yang tidak pernah tahu tentang kebusukanmu. Sehingga dia akan menganggapmu sebagai wanita mulia wanita perawan, wanita ini. Ada pun usulah masalah perawan dan sebagainya. Duduk lima menit akan kembali ke perawanan. Sebab hakikat keperawanan itu adalah takwa. Kalau masalah urusan selaput darah, orang naik sepeda bisa saja robek selaput darah. Dan bisa saja karena gerakan yang cepat selaput darah. Dan tidak dibenarkan seseorang mengukur kesucian seseorang dengan selaput darah. Ini adalah kebodohan suatu ketika ada akan diperiksa wanita-wanita SMA masuk sekolah dilihat masih perawan atau tidak perawan ini kebodohan dan kedunguan tidak diperkenankan oleh syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan kalau seandainya anda orang telah berzina ketahuilah kalau berzina dia pun harus menutupi adapun selaput darah tidak harus orang dizinai Mona dalam medis, dunia medis bercerita bahasanya yang namanya selaput darah itu adalah bagian tidak dalam hanya dua senti di antaranya ada yang satu senti setengah dari permukaan kemaluan sehingga kalau seandainya jemari masuk pun bisa merubah merusak selaput darah Akankah kita katakan dia berzina? Mungkin saat itu dia lagi membersihkan dan sebagainya. Atau mungkin karena uh, eh, satu hal mungkin istihadah kemudian dia ingin mencoba membersihkan dengan katun atau apa lalu uh, rusak selaput darahnya. Akankah kita katakan zina? Dungu bodoh. Kalau ada laki-laki yang perlu tahu tentang keperawanan istrinya hanya urusan selaput darah. Yang kita butuhkan adalah kesolehannya. Pernah kita dengar kok beberapa waktu yang lalu di daerah kabupaten sekitar Cirebon mau di, di, digalakkan itu adalah kedunguan dan kebodohan. Kalau itu dari pemerintah, pemerintah bodoh. Kalau itu kiai, kiai bodoh. Karena apa? Rasulullah mengajari untuk menutup. Bahkan bahkan bisa saja tertuduh zina orang yang tidak berzina. Karena mungkin naik sepeda atau sebagainya. Atau karena sesuatu. Na'udzubillah. Jadi tidak diperkenankan ya. Tutup aib, serapi mungkin. Ajari jika ada orang ngadu kepada anda tentang hal yang demikian, ajari menikahlah dengan orang yang tidak pernah kenal, tidak pernah tahu tentang perzinaanmu. Katakan kepadanya. Dan tutup aib. Jangan cerita kepada siapapun. Dan biar saja hanya Allah yang tahu. Dan ketahuilah tanda, dosa, zina yang diampuni oleh Allah. Di saat seorang hamba merasa malu untuk diketahui oleh hamba Allah. Tidak ingin diketahui oleh siapapun. Maka saat itulah Allah akan mengampuni dosanya. Tapi kalau cerita ke sana sini termasuk cerita kepada istrinya, cerita kepada suaminya, maka itu tanda dosa itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.